Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Nadmul Waraqat berkaitan masalah ilmu usul fikih. Yang terakhir kita ambil adalah mengenai lafaz daripada umum, lafaz-lafaz umum. Namun sekarang kita akan masuki penjelasan Nah barakallahu fikum dan juga apa saja lafaz-lafaz umum tersebut kita lihat wa walitan hasal alfazuhu fi arba'in. Maksudnya nah barakallahu fikum lafaz-lafaz tersebut terbatas pada empat. Ini bukan pembatasan aslinya ya. Cuman empat itu diantaranya lafaz-lafaz yang sering muncul. Nah, nanti nanti lafaz umum itu bisa dikatakan lebih daripada empat. Nah, barakallahu fikum. Cuman itu seakan-akan perintah nih maknanya khobar. Nah. Wa illa aslinya banyak sekali nanti lafal-lafal yang menunjukkan umum. Cuma empat itu mungkin yang paling besar gitu ya kita lihat sini. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, "Alam lamul amr." Lam itu lam amr seakan-akan perintah, hendaknya engkau membatasi itu seakan-akan. Walakin laisal murad hadhihi jumlah salat, tapi tidaklah yang diinginkan di sini adalah permintaan harus dibatasi. Bal huwa amrun ma'nal khabar, tapi di perintah yang maknanya khabar. Perintah yang maknanya cuman pengkabaran, mengkabarkan bahwasanya lafaz-lafaznya ada empat itu ya. Terkumpul pada empat. Wal amru ya'ti bi ma'nal khabar. Terkadang memang perintah itu datang maknanya khabar. Jadi jangan antum pahami setiap perintah itu maknanya harus dikerjakan, tidak terkadang perintah tapi maknanya pengkabaran. Maknanya pengkabaran. Kama anal khabaru ya'ti ma'nal amr. Terkadang kabar itu sendiri, kabar ya, maknanya perintah itu ada juga. Paham ya? Dia ya, siaknya kalimatnya itu siaknya pengkabaran tapi maknanya perintah itu ada. Sesuai dengan konteks tadi kita lihat di sini. Kaqauli ta'ala seperti firman Allah taala, "Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna." Nah, nah sekarang perhatikan. Dan para wanita yang dicerai, maka hendaknya mereka menunggu diri-diri mereka nah barakallahu fikum tiga kali setian itu. Nah, menunggu di sini pengkabaran atau diperintahkan? Perintah. Bentuknya padahal kabar kan Eh kata-kata beliau, fahadah khobarun makna amr. Di sini memang kabar tapi maknanya perintah. Jadi para wanita yang dicerai itu diperintahkan gitu loh. Ya. Hendaknya mereka menunggu. Perintah berarti kan? Nah, di diri mereka maksudnya masa iddah itu selama tiga kali suci. Wa qawlu ta'ala wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum. Nah, artinya dan orang-orang kafir mereka berkata kepada orang yang beriman, "Ittabi'u sabilana, ikutilah jalan-jalan kami." Orang kafir ngomong kayak gitu. "Wal nahmil khatayakum, kami nanti yang akan memikul dosa-dosa kalian." Nah, ini wal nahmil lam lamul lamer kan padahal pengkabaran. Kami ini loh yang akan memikul dosa kalian. Bukan bukan apa bukan apa bukan maknanya pikulah kami bukan atau istilahnya e, kami harus mikul tidak. Cuman mereka mengkabarkan ini bentuknya kan amr wal nahmil. Nah, dan hendaknya, kami yang memikul dosa kalian. Ngertikannya nggak gitu, tapi kamilah yang akan memikul dosa kalian. Hada amrun minal khabar. Sekarang wal nahmil adalah lamun amr itu kan? Tapi maknanya pengkabaran saja. Li'anna makna wal nahmil ay nahnu nahmilu khotayakum. Maknanya kamilah yang akan memikul dosa kalian. Ini cuma omong kosong dari mereka ya. Nah, barakallahu fiik. Mengikuti jalan mereka atau mereka mengatakan kami yang memikul dosa kalian. Nah, Allah musta'an. Idzan wal wal tanhasir Amrun makna khabar. Jika demikian berarti lafaz tersebut adalah perintah yang maknanya pengkabaran. Wal makna anna al fadl am tanhasur fi arba'ati anwa'. Maknanya bahwasanya lafaz-lafaz umum itu terbatas pada empat jenis. Bayyana al-muallif rahimahullah biqaulih yang muallif menjelaskan na barakallahu fikum rahimahullah dengan ucapannya ah, baca dulu dikit. Al-jam'u wal mufradul mu'arrafani billami kal kafiri wal insani. Naam. Di antara lafat-lafat umum adalah jamak dan mufrad yang dua-duanya dimakrifahkan dengan lam. Lam itu maksudnya dengan al. Paham ya? Kal kafir wal insan seperti orang seperti al kafir wal insan. Itu kan ada alnya itu. Naam. Wal asr innal insana al insana. Umum enggak itu? Umum. Sesungguhnya semua manusia. Semua manusia enggak ada pengecualian awalnya ya la fi khusrin dalam keadaan rugi. Wa khuliqal insanu al insanu dha'ifa wa khuliqal insanu dha'ifa dan semua manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Umum enggak? Alnya itu. Kita lihat kullu jam'in mu'arrafun bil lam bahwa lil umum. Setiap jamak yang dia itu dimakrifkan dengan lam Aslinya kalau dia mau tahu dengan al itu lebih baik ya karena mau mu'arraf bi al biasanya kan cuman yang dianggap itu lamnya mungkin. Nah, tapi yang tepat ya lebih banyak biasanya disebut al gitu. Paham ya? Setiap jamak yang dia itu dimakrifkan dengan, al atau dengan lam, fahuwa lil umum maka itu untuk umum maknanya. Wa kullu mufradin muf'arrafun bil lam fahuwa lil umum. Dan setiap mufrad yang dimakrifkan dengan lam juga juga maknanya untuk umum. Illa in kanatul lam li bayanil haqiqah. Kecuali kalau lam tersebut atau al tersebut dikenal al itu aja yang mudah ya. Kecuali kalau al tersebut untuk menjelaskan hakikat saja. Paham ya? Hakikat sesuatu itu. Nah, maknanya enggak umum. Seperti misalkan apa? uh, eh, ar rizalu afdal minan nisa. Ar-rijalu afdalu minan nisa. Para lelaki itu lebih afdal daripada perempuan. Tapi apa semua lelaki? Tidak. Berarti menjelaskan jenis, berarti menunjukkan apa? Menjelaskan hakikat saja. Hakikatnya para lelaki itu lebih afdal daripada hakikat perempuan. Itu hakikatnya saja. Cuma terkadang ada yang keluar dari hakikatnya gitu loh. Maksudnya, paham ya? Terkadang ada yang keluar dari hakikatnya. Kalau laki-lakinya fajir, nakal, jahat, perempuannya soleh, mana yang lebih afdal? Perempuan pun ya. Jadi perlu diperhatikan di situ jangan sampai ngartikannya semua laki-laki lebih abdul dari perempuan, keliru. Pada hakikatnya. Paham ya? Nah, contoh lain. Likulli ummatin Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati almal. Ada alnya itu. Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati almal. Setiap umat itu ada fitnah dan fitnah umatku adalah harta, almal. Nah, apakah semua harta itu fitnah? Tidak. Harta yang mungkin tidak digunakan jalan Allah Taala, loh, paham ya? Cuman hakikat harta itulah yang menimbul fitnah. Apa maksudnya? Itu perlu diperhatikan. Aulil ahdi atau lil ahdi. Ahdi itu berarti untuk seakan-akan ada ikatan antara si pengucap dengan yang diajak eh, si pembicara dengan yang diajak bicara. Contohnya, eh, antum lagi ngobrol-ngobrol misalkan ya, ja'al ustad, ja'al ustad, al ustad. Yang antum inginkan itu yang mungkin ustad yang di pondok itu, bukan ustad yang lain. Paham ya? Nah, misalkan pondok itu ada ustadz namanya Muhammad misalkan ya. Nah, ja'al ustaz, ja'al ustaz ada alnya itu kan? Itu ada apa semua ustadz atau ustadz tertentu? Tertentu. Paham ya? Misalkan kita sekarang di pondok atau di market markas Hadramaut lah. Syekh Abu Bilal misalkan. Nah, itu lagi ngobrol-ngobrol, kemudian lagi bicara, kemudian ja'al syekh, ja'al syekh. Telah datang syekh. Mereka enggak tanya syekh siapa? Kenapa? Karena udah ma'ruf di situ syekh yang datangnya syekh Abu Bilal. Itu berarti lil ahd sudah ada di benak pikiran tuh yang dimaksud syekh itu itu paham ya? Apa maksudnya? Nah, barakallahu fiik. Nah, fa idza kanat lam li bayan haqiqah aw lil ahdi fa innaha laysat lil umum. Apabila lamnya tadi fungsinya untuk menjelaskan hakikat sesuatu atau lil ahdi atau dikenal dengan apa? Al ahdiyah itu fa innaha laysat lil umum, maka bukan fungsinya untuk umum. Innamal umumu min al allati lil istighraq, ya enggak? Innamal umumu min al allati lil istighraq. Hanya saja al itu maknanya umum, manakala fungsinya istighraq. Istighraq itu menenggelamkan, mencakup seluruhnya gitu. Namanya lam istighraq. Eh, namanya apa? Al-Islam al-istighraq atau al-istighraq. Paham ya? Al-istighraqiyah namanya. Mencakup seluruhnya. Wal 'asr demi masa. Innal insana lafi khusrin. Seringnya al-istighraq itu boleh diganti dengan kul. Kalau diganti dengan kul itu maknanya tepat. Inna kulla insana lafi khusrin. Tepat enggak? Sesungguhnya setiap manusia dalam keadaan rugi. Paham ya? Seperti itu. Wa khuliqa kullu insanin dha'ifan. Cocok kan? Kalau seandainya alih dari kullu, kalau misalnya benar Al-Qur'an maksudnya bukan Al-Qur'an misalkan ya, dikasih lafaz kulluan tepat artinya. Wa khuliqa kullu insanin dha'ifa. Dan telah diciptakan setiap manusia dalam keadaan lemah. Dan telah diciptakan semua manusia dalam keadaan lemah. Aman al-istighraqiyah Amalatul ahdi adapun yang fungsinya ahdiyah ahdi itu sudah ada ikatan antara sudah ada ikatan sama-sama tahu antara orang yang bicara dengan yang tidak bicara. Fa'ala hasbun ma'hud maka sesuai dengan na barakallahu fikum eh, sesuai dengan apa? Sesuai dengan ma'hud yang na barakallahu yang diikat atau sesuai yang dikabari atau yang tidak bicara. Tadi itu misalkan orang baru nggak paham, ja'a syekh. Orang baru paham syekh apa? Wajar kan karena dia belum tahu. Tapi kalau sudah tahu di pondok itu semuanya dia syekh, dia syekh, itu biasanya nggak akan ada yang tanya syekh siapa. Ma'ruf itu Syekh Abu Bilal misalkan kalau di Hadramaut, Hadramaut misalkan nah, itu nih di market Hami itu ya. Naam. Wa amal lati li bayanil haqiqah falas ma'amatan. Adapun yang fungsinya itu menjelaskan hakikat sesuatu juga bukan apa? Juga bukan maknanya umum seperti yang sebutan tadi itu. Nah, barakallahu fikum. Falau kulta ar-rajulu khairun min mar'ah. Nah. kalau seandainya engkau berkata, lelaki itu lebih baik daripada wanita. Ini semua lelaki atau hakikat lelaki? Hakikat lelaki. Hakikat lelaki itu lebih baik daripada wanita, tapi tidak semua lelaki. Laisa ma'nahu bukan maknanya anna kullar rajulin khairun kulli imratin. Bukan maknanya bahwasanya setiap lelaki itu lebih baik daripada setiap perempuan. Faminan nisa man hiya khairun minar rijal. Karena ada di antara wanita itu yang lebih baik daripada lelaki. Walakin jinsur rijal, akan tapi jenis lelaki itu afdal min jinsin nisa, lebih afdal daripada jenis perempuan. Idan jika demikian, yukayyad yukayyad qaulul muallif al muarrafani billam. Jika demikian berarti ucapan muallif ini diikat, dikasih ikatan, dikasih catatan nah barakallahu fikum yaitu al-mu'arrafan bil-lam atau idan <clears throat> Naam, itu al-mu'arrafani bilam. Ala takuna agar tidak menjadi libayan hakikat tidak untuk eh, agar tidak terjadi apa? Untuk menjelaskan hakikat sesuatu dan untuk ahdiyah tadi. Apa maksudnya ya? Ahdiyah itu al yang memang sudah ada ikatan seakan-akan antara si pembicara dengan yang diajak bicara itu. Jadi sama-sama pahamnya gitu. Namanya ahdiyah. Tapi kalau libain Hakikat sudah kami jelaskan tadi itu. Nah, umat dan fitnah wa umat ummati almal. Setiap umat itu ada fitnah dan fitnah umat itu adalah harta. Tapi apakah semua harta? Tidak. Kalau harta di jalan diletakkan di jalan Allah Taala kan kebaikan. Nah, tapi hakikat harta tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka